Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kebahagiaan bersama anda pada kesempatan malam ini Kembali kita bersua di udara Dalam kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab untuk pemula Dan masih dalam pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah Li Ghadanatikina Biha Yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Madinah Saudi Arabia dan pembahasan kita uh, sudah memasuki jilid yang kedua dan malam ini kita akan mulai kembali pembahasan dalam bab yang ke-11. Bagi Anda yang sudah mendapatkan buku dan memilikinya, Anda bisa membuka di halaman 74. Halaman 74 Ad-Dars Al-Hadi Al-Hadi Asyara atau pelajaran yang ke-11. Dan seperti biasa, Al-Ustaz Hamzah Abbas hafizahullah wa taala telah hadir di studio juga bersama rekan-rekannya insya Allah akan menemani pembelajaran kita pada kesempatan malam ini. Seperti biasa kita mengundang interaktif Anda secara luas ya dan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021 823 6543. Untuk pertanyaan pesan singkat silakan Anda sampaikan di 0819 896543. Dan bagi teman-teman yang menyimak melalui radio streaming, mohon maaf Anda hanya bisa menyimak dalam uh, format audio ya. Karena <clears throat> ada beberapa kesibukan pada kesempatan malam ini. Insyaallah uh, kita akan mulai pada kesempatan ini dari pembahasan bab yang ke-11 dan kepada Ustaz Hamzah falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الله أعزكم الله بالإسلام Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih terus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita Dan di antara nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita rasakan saat ini Ada nikmat iman, nikmat yang terbesar Ada nikmat sehat Ada nikmat waktu luang Ada nikmat keamanan dan yang lainnya Nikmat-nikmat yang lainnya yang kalau seandainya kita ingin hitung pasti tidak akan dapat kita hitung. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan uh, atau bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Yang mana pada malam ini insya Allah kita akan masuk ke uh, Ad-Dars Al-Jadid, pelajaran yang baru yaitu Ad-Darsul Hadi Ashar. Pelajaran yang ke-11. Uh, eh, dan uh, pada pekan lalu atau beberapa pekan lalu sudah kita selesaikan ujian uh, lisan. Ujian secara lisan melalui telepon, uh, ujian dari bab 1 sampai 10 dan kita janjikan akan ada uh, ujian tulisan uh, tapi uh, mohon maaf kepada para pendengar dimanapun antum berada uh, karena satu dan lain hal uh, soal ujian tulisan belum dapat kita uh, sampaikan nanti insya Allah mudah-mudahan pada waktu yang dekat uh, akan disampaikan info ini melalui radio Raja uh, baiklah uh, ayuhal mustami'un wal mustami'at uh, nadakhul al-an fi darsin jadid kita masuk saja sekarang ke pelajaran yang baru yaitu Ad-Darsul Hadi Ashar, pelajaran yang ke-11. <clears throat> Dan kalau antum lihat di sini fi Ad-Darsul Hadi Ashar indana hiwar tawil jiddan. Ya. Sini kita temukan ada dialog yang cukup panjang. Eh, yasil ila thalatis safahat, ila thalatis safahat sampai kita lihat di sini dialognya ada tiga halaman. Min safha uh, arba'a wa sab'in ila khamsa wa ila 76. Kita temukan di sini dialognya dari halaman 74 sampai halaman 76. Uh, eh, dan uniknya, uniknya uh, dari dialog yang akan kita baca ini, situasinya ketika sedang berada di dalam bis filhafilah. hafilah. Antum lihat ada keterangan di sini. Ada keterangan filhafilah maksudnya dialog ini terjadi filhafilah, terjadi di dalam bis. Dan uh, di sini uh, awalnya tidak disebutkan namanya, yang disebutkan hanya al-awwal orang pertama, athani orang kedua. Kemudian setelah itu baru ada nama Abdullah, ada Faisal. Dan uh, dialog ini terjadi antara dua orang ini. Abdullah dengan uh, Faisal. Kita mulai. Uh, sekali lagi di sini sebelum dialog dimulai ada keterangan dalam kurung filha filati Mana fil hafilati ya ikhwan? Di dalam bus. Di dalam bus. Nah. Jadi di sini situasinya situasi dialognya terjadi di dalam bis. Al-ula antum lihat al-awwal orang yang pertama. Jadi awalnya tidak diketahui siapa namanya. Awalnya tidak diketahui siapa namanya. Maka disebutkan di sini al-awwal orang yang pertama. Orang yang pertama mengucapkan salam kepada orang yang kedua. Assalamualaikum. Maka Athani orang kedua menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang kedua menjawab dengan jawaban yang lengkap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kemudian al-awwal Orang pertama bertanya kepada orang kedua Mas muka ya akhi Mas muka ya akhi hmm, Terjemah ya ikhwan Mas muka ya akhi Siapakah hmm, nama Siapa namamu wahai akhi? Hmm, siapakah e, siapa namamu wahai akhi, wahai saudaraku? Lalu Athani menjawab, Ismi Abdullah, ismi Abdullah, nama saya Abdullah. Wa masmuka, wamas hmm, wa masmuka, lalu e, Abdullah yang baru saja menyebutkan namanya, ismi Abdullah, balik bertanya kepada orang yang pertama tadi, wamas muka dan uh, siapa namamu? Lalu al-awwal menjawab, "Ismi Faisalun." Ismi Faisalun. Jadi sekarang jelas. Orang pertama ternyata namanya siapa? Abdullah. Faisal. Orang yang kedua namanya Abdullah. Abdullah. Baru setelah itu muncullah nama Abdullah dan muncullah nama Faisal. Nah. Ismi Faisal kata orang yang pertama. Ternyata orang yang pertama namanya adalah uh, Faisal. Aqalibun anta ya Abdullahi atalibun anta ya abdullahi a apakah talibun anta apakah kamu seorang murid atau seorang siswa ya Abdullah ya Abdullah wahai Abdullah Abdul Abdullah menjawab na'am na'am jadi Faisal ketika berbicara dengan Abdullah ah, Faisal sudah melihat nah ini sepertinya masih umur-umur eh, pelajar ini maka langsung saja uh, Abdu, uh, Faisal menebak uh, anta atalibun anta ya Abdullah? Apakah kamu seorang uh, pelajar wahai Abdullah? Ternyata apa jawaban Abdullah ya, Khan? Nah. Naam. Ya, naam. Iya, nah. Apa yang disangka Faisal ternyata tidak tidak salah. Lalu Faisal uh, terus bertanya, "Aina tadrusu ya akhi? Aina tadrusu ya akhi? Di mana Eh, kamu belajar wahai saudaraku? Abdullah menjawab, "Adrusu bi Jami'ati Riyadh." Adrusu bi Jami'ati Riyadh. Saya belajar di universitas atau di perguruan tinggi Riyadh. Nah, sepertinya namanya memang Jami'at Riyadh, wallahu a'lam. Memang namanya uh, per, perguruan tinggi Riyadh. Nah, uh, eh, uh, Riyadh, aina hadha Riyadh ya, ikhwan? Saudi. Saudi. Nah, asimatu Saudi. Ini ibu kota daripada kerajaan Arab Saudi. Hello Faisal bertanya lagi. Nah, seperti ini dialog ini Faisal bertanya terus ini sepertinya. Nah. Eh, Faisal bertanya lagi kepada Abdullah. Fi ayyi kulliyatin tadrus sebelumnya. Antum lihat kalimat tadrus dan kalimat adrus. Hmm. Tadrus di situ domirnya adalah orang kedua anta tadrus anta tadrus. Kemudian dijawab oleh Abdullah dengan domir, ana ana adrus. Lihat perubahannya. Anta tadrus bitta. Ketika berubah menjadi domir, ana saya, maka lihat perubahannya yang tadinya ta menjadi alif menjadi alif. Adrusu. Nah. <clears throat> Faisal bertanya lagi. Fi ayyi kulliyatin tadrus? Fi ayyi kulliyatin tadrus? ترجم يا اخوان من من يترجم لنا في اي كليه تدرس Terjem. Nah, تفضل Di fakultas apa kamu belajar? ممتاز di fakultas eh, apa kamu belajar nah, kuliah di sini artinya Fakultas. fakultas Abdullah menjawab adrusu fi kulliyatil handasah adrusu fi kulliyati al handasah hmm. terjem ya ikhwan terjem ya akhil karim تفضل adrusu fi kulliyatil handasah Aku belajar di fakultas teknik. nah aku belajar di fakultas Teknik. teknik mumtaz al handasah di sini eh, nanti dia keluarnya menjadi arsitek Nah, Nah ini kul- eh, fakultas teknik. Eh, lalu Faisal men- bertanya lagi. Setelah tahu di Jami'atul Riyadh, di fi kulliyatil handasah, Lalu Faisal bertanya lagi, "Fi ayyi sanatin tadrus?" Fi ayyi sanatin tadrus? Hmm, pada pada tahun berapa kamu belajar? Di tahun apa kamu belajar? Nah, maksudnya sudah sudah berapa lama belajar? Sudah tahun keberapa sekarang dia belajar? Kata Abdullah, "Adrusu fis sanati tsaniyah." Adrusu fis Saya Eh, belajar di tahun yang kedua. Berarti semester berapa sekarang ini, Ikhwan? Semester tiga, Nah, semester tiga atau semester empat ini ada dua dua kemungkinan. Nah. Ya mungkin al eh, Nah, ya, Terjemah eh, al di di al mungkin fi ayyi sanatin tadrus ma'nahu di tingkat berapa kamu belajar? Di tingkat belajar sahih, sahih, ahsan. Ini maksud di sini tahun di sini masih tingkat sohe. Nah. Nah, sohe. Ini maksud dengan tahun di sini artinya tingkat sohe. Nah. Uh, adrusu fisani sanitani saya belajar di tingkat kedua begitu mungkin. Ya. Nah, maksudnya di tahun kedua. Ya. Nah, Hasan, Syukron. Kemudian Faisal bertanya lagi. Ata ariful muhandisa Salmana? Ata ariful muhandisa Salmana? Apakah kamu kenal uh, Insinyur Salman? Apakah kamu kenal dengan Insinyur Salman? Kata Abdullah dengan begitu antusiasnya tobaan. Masya Allah. Abdullah menjawab bagaimana ikhwan? Tobaan, Hmm, tentu saja. Huwa ustadi. Masya Allah. Dia adalah uh, Ustaz saya. Dia adalah dosen saya. Huwa ahsanu mudarrisin fil kulliyati. Tidak berhenti di situ. Abdullah meneruskan Eh, eh, Al-Muhandis Salman itu adalah huwa ahsanu mudarrisin fil kulliyati. Huwa dia ahsanu mudarrisin. Guru yang paling uh, baik. Guru yang paling uh, mungkin di sini paling disukai. Dosen yang paling bagus. Dosen yang paling ahli, masya Allah. Dosen yang paling mahir dalam mengajar, masya dan seterusnya. Fil kulliyah di fakultas, masya Allah. Abdullah punya penilaian yang begitu positifnya kepada ustad, uh, eh, ustadnya. Siapa ini? Al Muhandis Salman. Kita lihat halaman berikutnya. Uh, Faisal bertanya kembali. Uh, man haula'il fityatul ladhina ma'aka? Man haula'il fityatul ladhina ma'aka? Ka'annahum ikhwatuka. Ka'annahum ikhwatuka. Siapa uh, mereka al-fityah? Para pemuda alladhi ma'ak yang bersamamu. Ka'annahum ikhwatuka. Seakan-akan mereka atau sepertinya mereka ikhwatuka. Saudara-saudaramu. Maksudnya saudara-saudara sekandung masih dari sini. Man haulail fityah alladzina ma'ak? Uh, siapakah haulail fityah? Uh, para pemuda tersebut alladzina ma'aka yang uh, bersamamu ka'annahum ikhwatuka hmm, sepertinya mereka adalah saudara-saudaramu mungkin karena Faisal melihat ada kesamaan muka dengan Abdullah maka langsung saja ditebak nah ini saudara-saudaranya lalu Abdullah menjawab na'am haula'i ikhwati mereka itu adalah uh, saudara-saudaraku lalu dirinci sama Abdullah benar ya mereka saudara-saudaraku li arba'atu ikhwatin saya memiliki arba'atu ikhwatin empat uh, saudara laki-laki wa thalathu akhwatin dan tiga saudara-saudara perempuan. Uh, perlu diingatkan di sini, dan ini sudah kita bahas sebelumnya di eh, awal-awal uh, pembelajaran eh, bahasa Arab kita bahwa uh, kaidah untuk al-adat atau bilangan dari 3 sampai 10 untuk uh, bilangan dari 3 sampai 10 al-ma'dudnya atau at-tamyiznya dia adalah jamak majrur. Jamak majrur. Nah, antum lihat di sini li arba'atu ikhwatin arba'atu ikhwatin. Lihat, ikhwah di sini jamak. Ada sekedalik? Bala. Ikhwah sini jamak. Kemudian uh, lihat al adatnya arba'ah. Kenapa adatnya muannas? Mengapa bilangannya muannas? Karena, Karena al ma'dudnya mutakar Karena kita lihat bukan dari segi jamaknya ikhwatun, bukan dari situ, tapi kita lihat dari segi uh, mufradnya, tunggalnya, yaitu kalimat akhun Wa thalathu akhawatin dan tiga saudara saudara perempuan. Masya Allah. Keluarga ini keluarga besar ini, KB ini, keluarga besar. Nah, ada berapa semua ikhwan? Totalnya kalau dihitung Abdullah ada wahid. Thumma arba'atu ikhwah. Kam asbaha? Khamsah. Wa thalath uh, akhwat. Uh, kam al-majmu' كم الكل؟ ثمانية ثمانية ثمانية أولاد ما شاء الله ممتاز ممتاز ما شاء الله اللهم الله يرزقكم إن شاء الله ويرزقنا كثيرا إن شاء الله بالأولاد إن شاء الله وفيصل يقول هنا Lalu Faisal bertanya lagi. Nah, sepertinya memang kerjaannya Faisal ini nanya terus ini. Lagi-lagi nanya lagi, nanya lagi. Aina yadrusu haula'i? Aina yadrusu haula'i? Ma mana aina yadrusu haula? Di mana mereka belajar? Di mana mereka belajar? Nah, Eh, kata Abdullah, ah, agak panjang nih. <clears throat> Abdullah merinci satu persatu saudaranya. E, anak harap e, pendengar ikhwan dan akhwat di rumah e, tidak terlalu cepat penjelasannya dari sini. E, karena anda lihat e, hampir seluruh e, kosakatanya sudah kita bahas sebelumnya. Tidak ada yang baru insya Allah. Kalau ada yang baru kita kita ulang lagi. Amma ikhwati fakulluhum yadrusuna bil jami'ati. Amma ikhwati fakulluhum yadrusu yadrusuna bil jami'ati. Amma Maman amma ikhwan? Adapun. Nah. Adapun ikhwati, maman ikhwati? Saudara, saudara. Saudara-saudara uh, eh, laki-lakiku. Nah. Fakulluhum uh, eh, semuanya mereka semua itu yadrusuna bil jami'ah. Yadrusuna mereka semua belajar bil jami'ah di uh, perguruan tinggi. Nah, semuanya rata-rata sudah mahasiswa. Di sini sudah sudah mahasiswa rata-rata. Lalu disebutkan satu persatu. Isa, hmm, yang pertama ada namanya Isa wa huwa akbaru minni dan dia uh, akbar minni, mana Akbar minni? Lebih tua. Lebih tua dari saya. Yadrusu fi kulliyati tibbi. Yadrusu fi kulliyati tibbi. Dia uh, belajar di fakultas uh, kedokteran. Masya Allah. Idan aina yadrusu Isa ya ikhwan? Di mana belajarnya Isa? Fi kulliyati tibbi Di fakultas kedokteran. kedokteran. Kemudian ada satu lagi namanya Wa Ibrahim yadrusu fi kulliyati tijarah. Masya Allah. Wa Ibrahim. Dan uh, ada yang namanya Ibrahim yadrusu. Dia belajar fi kulliyati tijarah. Mana fi kulliyati tijarah? Bagaimana terjemahan yang yang bagus ini? Di Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Nah. Uh, fakultas perdagangan agak sedikit nah ini agak janggal. Nah, di sini maksudnya adalah fakultas ekonomi. ekonomi. Wa Ishaq yadrusu fi kulliyatil adab. Hmm. Adapun Ishaq uh, di, di mana belajarnya Ishaq? Di fakultas Fakultas Sastra. Sastra, sahih. Yadrusu fi kulliyatil adab di Fakultas Sastra, Masya Allah. Sudah berapa ya yang disebutkan di sini? Ya. Isa, Ibrahim, wa Ishaq Talat. Baki wahid. Tinggal satu lagi. Wa Ismail yadrusu fi kulliyatil ulum. Wa Ismail, adapun Ismail dia belajar fi kulliyatil ulum di fakultas apa namanya? Al-Ulum, ikhwan. Al-Ulum uh, apa berarti di sini ilmu-ilmu umum? Atau yang maksud di sini adalah fakultas uh, teknologi? Nah, ini mustalah yang yang hmm yang tidak dikenal dalam bahasa kita di sini. Fakultas apa dalam Al-ulum artinya ilmu-ilmu. Al-ulum maknanya ilmu-ilmu. Tapi kalau dalam bahasa kita apa ini? Kulliyatul ulum. Nah, e, sementara kita katakan ini fakultas ilmu-ilmu umum. Nanti kita akan cari lagi eh, bagaimana terjemahan yang yang yang pasti dalam masalah ini. Insya Allah kita pending. Wahaulai thalatha asgharu minni. Wahaulai thalatha asgharu minni. Dan uh, haulai thalatha, ketiga orang tersebut, ketiga yang disebutkan tadi. Siapa saja disebut yang ketiga orang ini? Yang dimaksud siapa? Ya, Ibrahim, Ismail. Ibrahim, Ismail dan Ishak. Ishak. Asgharu minni. Mereka lebih lebih lebih muda. lebih muda dari saya, lebih kecil dari saya. Berarti siapa yang paling tua? Man as, man akbaru tul, akbaru uh, eh, waladin fil usrah? Isa akbaru walad. Hah? Akbaru walad eh, Isa, Masya Allah. Yang paling tua di sini Isa. Nah. Lalu Athani man? Abdullah. Athani Abdullah. Nah. Ini al-ikhwah. Ini saudara-saudara laki-laki sudah dirinci satu persatu. Siapa saja dan di mana uh, belajarnya. Sekarang wa ammal akhwatu dan adapun al-akhwat saudara-saudara perempuan fayadrusna fil madrasatil mutawassithah. Mereka semua belajar di sekolah al-mutawassithah di mana ini? SMP atau SMA? SMP. SMP. Nah. Antum lihat perubahan di kalimat yadrus. Tadi di awal dialog kita lihat kalimat tadrus lalu berubah menjadi terus aderus lalu di tengah-tengah ini berubah menjadi yadrus sekarang berubah menjadi yadrus. yadrusna nah mudah-mudahan nanti di latihan beberapa latihan ke depan nanti akan ada penjelasan masalah itu insyaallah yadrusna fa yadrusna di sini ini kata gantinya apa ya ikhwan hunna hunna hmm. nah mereka perempuan mereka perempuan lebih dari dua. dari dua nah kalau tadi tadrus domirnya anta, adrus domirnya ana, ana saya. Yadrus domirnya dia. Huwa, huwa dan hia, Huwa, huwa, huwa, saja. Nah, kemudian Nah, hunna. Hmm. na hunna. Nah, na fil madrasatil mutawasitah, Mereka semua belajar di uh, eh, SMP. Nah. Masih SMP ternyata. Nah, sekarang di dirinci sama Abdullah ini. Zainab tadrusu fis sanatil ula. Zainab uh, belajar di tahun yang pertama. Berarti masih kelas berapa ini? Kelas 1. Zainab dia belajar ah lihat sekarang tadrus. Tadrus di sini apakah domirnya anta? Ya ikhwan. Hal tadrus huna domir fihi? آه، ضمير متكلم مذكر la. لا وإنما الضمير هنا الغائبة المؤنثة أنتم lihat تدرس هي Zainab tadrusu fi sanatil ula. Zainab belajar di tahun yang yang pertama. Wa Salma tadrusu fi sanatil thaniyah. Hmm, Dan Salma belajar di tahun keberapa? Tahun kedua. Ya, ini kelas 2. Walaila tadrusu fis sanati tsalitsah dan Laila belajar di tahun yang ketiga. Berurutan. Zainab kelas 1, Salma kelas 2, lalu Laila kelas uh, Nah, ala suat kan. Nah. Setelah panjang lebar uh, Abdullah merinci satu persatu uh, siapa siapa saja saudaranya, siapa saja saudarinya, di kelas mana, di fakultas apa. Faisal masih terus bertanya lagi. Hmm. Fi ayi madrasatin tadrusu akhwatuka? Oh, belum selesai ternyata. Nah, fi ayi madrasatin di sekolah mana? Tadrusu akhwatuka, saudara-saudara perempuanmu belajar yadrusna fi madrasati Khalid bin Walid. Yadrusna dia uh, mereka belajar fi madrasati di sekolah namanya Khalid bin Walid Lilbanat. Mereka sekolah di uh, lembaga sekolah namanya Khalid bin Walid Lilbanat. banat. Mana Lilbanat? Untuk perempuan. Untuk anak-anak perempuan di Makkah di di kota Makkah, Nah, di kota Makkah. Nah, di sini uh, seakan-akan uh, ingin, ingin dijelaskan di sini bahwa kondisi di Saudi Arabia itu ada pemisahan antara laki-laki dengan perempuan. perempuan. Nah, perempuan dan laki-laki sama-sama punya hak untuk uh, mendapatkan ilmu dan belajar. Tapi tentu ini semua harus di, di, uh, dibatasi dengan batasan-batasan syariat. Dan diantaranya adalah uh, dalam dunia pendidikan tidak ada, tidak diperbolehkan pencampuran antara laki-laki dengan perempuan. Yang kita kenal dengan istilah al-ikhtilat. Karena ikhtilat ini, pencampuran antara laki-laki perempuan di lembaga-lembaga pendidikan, sudah kita lihat uh, kenyataannya di dewasa ini di depan mata kita, bagaimana pergaulan bebas begitu bebasnya kita lihat di kalangan para pemudi-pemudi kita. Dan uh, kita yakin sebagian besar adalah kaum muslimin. Maka di sini kalau di Saudi Arabia Kondisinya ada madrasah lil barat wa ada madrasah lil banin. Ada sekolah khusus untuk perempuan, ada sekolah khusus untuk laki-laki. Nah, Faisal bertanya lagi setelah nanya sekolahnya di mana, kelas berapa. Uh, sekarang nanya apa ini, Kon? Ya. Aina taskununa antum? Ah, aina taskununa antum? di mana uh, kalian uh, tinggal. Di sini antum lihat domir antum diulang dua kali. Domir atau kata ganti antum diulang dua kali. Ma mana yang pertama? Yang terkandung dalam dalam fi'il mudhari. Tandanya adalah waw. Al waw di situ menunjukkan bahwa domirnya antum. Hmm. Lalu diulang lagi antum kedua kalinya. Biasanya untuk apa diulang ini? Takkid. Untuk penegasan. Aina taskununa antum? Nah, di, di mana kalian tinggal? Sebenarnya walaupun tanpa disebut antum di belakangnya sudah jelas. Aina taskunun? Tapi di sini Faisal ingin begitu ingin tahunya sehingga dia ulang dua kali domir tersebut. Aina taskununa antum? Abdullah lalu menjawab, "Ikhwati yaskununa fi mahaji'il jami'ah ikhwati yaskununa fi mahaji'il jami'ah amma ana fa askunu ma'a qaribin li amma ana fa askunu ma'a qaribin li ikhwati saudara-saudara saya saudara-saudara laki-laki saya yaskununa mereka semua tinggal fi mahaji'il jami'ah Mahaji sudah kita bahas sebelumnya. Ini uh, eh, jama dari kalimat mahja. Dan mahja itu arti tempat uh, arti tempat istirahat. Di sini maksudnya tempat tempat tinggal. Uh, ikhwati saudara-saudara saya yaskununa mereka semua tinggal fi mahaji'il jami'ah. Apa tuh jamaahnya, Ikhwan? Di asrama asrama uh, jami'ah, asrama uh, universitas. Amma ana adapun saya, hmm, saya di sini siapa ya, Khan? Abdullah. Abdullah. Fa askunu ma'a qaribin li. Saya askunu, saya tinggal, tinggal ma'a uh, bersama qaribin li. Bersama salah seorang kerabat saya. Bersama salah seorang kerabat saya. Lalu Faisal, uh, masya Allah begitu penasaran bertanya lagi. Amutazawwijun anta ya Abdullah? Hmm, ini pertanyaan yang sebenarnya penting ini. Amutazawwijun anta ya Abdullah? Apa mana amutazawwijun anta ya Abdullah? Apakah engkau sudah menikah? Apakah engkau sudah berkeluarga? Engkau sudah menikah? Wahai Abdullah. Nah. La lastu bi bimutazawwijin. La lastu bi bimutazawwijin. Tidak, saya belum belum menikah. Belum menikah. Nah. Jadi Abdullah ternyata masih masih bujang. Nah. <clears throat> Eh, lalu Faisal bertanya lagi, ma'unwanuk, ma'unwanuk, uh, eh, di mana alamatmu? Ma'unwanuk di mana alamatmu? Unwan di sini artinya alamat. Hadhihi bitaqati kata Abdullah, hadhihi bitaqati fiha unwani. Ini uh, kartu saya, kartu apa ini? kartu nama kartu nama saya fiha unwani di dalamnya ada hmm. unwani ada alamat uh, saya lalu Faisal uh, berkata kepada Abdullah sepertinya ini akhir daripada pembicaraan mereka di bis ashkuruka ya akhi ashkuruka ya akhi uh, saya uh, berterima kasih kepadamu wahai uh, saudaraku Ana masrurun bilikaika. Saya masrur. Mana masrur, ikhwan? Senang. Senang bilikaika dengan pertemuan. Pertemuan ber, dengan bertemu denganmu. Perjumpaan ini. Uh, nah, eh, nah. Saya senang bertemu dengan dengan Anda, begitu mungkin maksudnya. Ana sa'anzilu fil mahattatil qadimah. Ana sa'anzilu saya Eh, akan turun fil mahatta al qadimah di stasiun yang terminal uh, terminal yang uh, al qadimah yang berikutnya. Yang berikutnya. Lalu Abdullah mengucapkan uh, selamat tinggal dengan mengatakan fi amanillah. Semoga Allah terus menjagamu. Semoga engkau terus ber, berada di dalam keamanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa ilal liqa dan Ila liqa sampai jumpa. sampai jumpa lagi. Lalu Faisal turun. Lalu uh, Faisal ternyata turunnya melalui pintu bukan pintu tempat turun. Hmm. Lalu as-saiq, uh, eh, eh, mana as-saiq? Pengemudi. Su supir, uh, supir bisnya itu menegur Faisal. As-saiq berkata kepada Faisal, as-saiq li Faisal, "Hadzal bab lidduhul ya akhi." Hadzal bab, mana hadzal bab? Pintu ini. Pintu ini lidduhul ya akhi untuk masuk, masuk wahai saudaraku. Ini untuk masuk, pintu masuk. Jadi e, ceritanya si Faisal ini dia turun, tapi turunnya bukan di bukan di mana? Di tempat. Bukan di pintunya. Lalu e, e, Saik e, e, pengemudi sopir menegur Faisal. Ini pintu untuk masuk wahai saudaraku. Hadal babu liddukhuli ya akhi. Ini pintu untuk masuk. An-nuzulu min hunaka. An-nuzul, mana an-nuzul? Turun. Ya, adapun turun min hunak sambil menunjuk pintu yang berikutnya. Adapun turun min hunaka dari uh, sana. Ya. Nah, an-nuzul min hunaka adapun turunnya dari uh, sana. Alhamdulillah setelah kurang lebih setengah jam lebih kita membaca dialog ini selesai juga dan mudah-mudahan tidak terlalu cepat. Kalau ada memang kata-kata yang belum dipahami, ditanyakan. Nah, insya Allah di akhir nanti pembelajaran kita buka seluas-luasnya bagi ikhwan dan akhwat. Ada jika ada kosakata yang belum dipahami, uh, tanyakan. Anak percepat baca dan terjemahannya karena kita lihat semakin se sebagian besar insya Allah kita katakan mungkin sekitar 80 sampai 90 persen adalah bukan kata-kata baru. Rata-rata sudah kita bahas sebelumnya. Dan kalau antum murojaah, kalau antum mengulang pelajaran di rumah, insya Allah kosakata kosakata kosakata yang sudah kita pelajari sebelumnya baik dimulai dari pempela, eh, pela- jilid yang kedua ini dan juga antum ingat yang jilid yang pertama, insya Allah antum tidak akan kesulitan uh, membaca dialog yang sudah kita baca tadi. Tapi tetap silahkan dibuka kesempatan nanti di akhir uh, pembelajaran bagi antum ikhwan dan akhwat yang punya pertanyaan mengenai uh, kosakata yang belum dipahami maka dipersilahkan. Uh, نقرأ جماعة ثم نأخذ راحة نعم. ثم نبدأ uh, الاتصالات إن شاء الله. Baik, kita baca sama-sama ikhwan di studio. Nah, Nah, eh, kita baca bareng-bareng atau satu persatu kita minta? Masih atas. Hah? Ma masih itu? Baik. Hayya, naqra jama'atan. يلا يا إخوان استمع ثم كرر الدرس الهادي عشر الدرس الحادي عشر آه، أنتم جماعة جماعة نعم نعم واحد اثنان ثلاثة الدرس الهادي عشر في الحافلة في الحافلة السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أه، ما اسمك يا أخي ما اسمك يا أخي اسمي عبد الله اسمي عبد الله وما اسمك وما اسمك اسمي فيصل اسمي فيصل أطالب أنت يا عبد الله أطالب أنت يا عبد الله نعم نعم أين تدرس يا أخي؟ أين تدرس يا أخي؟ أدرس بجامعة الرياض أدرس بجامعة الرياض في أي كلية تدرس؟ في أي كلية تدرس؟ أدرس في كلية الهندسة أدرس في كلية الهندسة في أي سنة تدرس؟ في أي سنة تدرس؟ أدرس في السنة الثانية أدرس في السنة الثانية أتعرف المهندس سلمان؟ أتعرف المهندس سلمان؟ طبعا طبعا هو أستاذي هو أستاذي هو أحسن مدرس في الكلية هو أحسن مدرس في الكلية من هؤلاء الفتية الذين معك من هؤلاء الفتية الذين معك أي نعم من هؤلاء الفتية الذين معك من هؤلاء الفتية الذين معك كأنهم إخوتك كأنهم إخوتك نعم هؤلاء إخوتي نعم هؤلاء إخوتي لي أربعة إخوة لي أربعة إخوة وثلاث أخوات وثلاث أخوات أين يدرس هؤلاء أين يدرس هؤلاء أما إخوتي أما إخوتي فكلهم يدرسون بالجامعة فكلهم يدرسون بالجامعة عيسى وهو أكبر مني عيسى وهو أكبر مني يدرس في كلية الطب يدرس في كلية الطب وإبراهيم يدرس في كلية التجارة وإبراهيم يدرس في كلية التجارة وإسحاق يدرس في كلية الآداب وإسحاق يدرس في كلية الآداب وإسماعيل يدرس في كلية العلوم وإسماعيل يدرس في كلية العلوم نعم وهؤلاء الثلاثة أصغر مني وهؤلاء الثلاثة أصغر مني وأما الأخوات فيدرسن في المدرسة المتوسطة وأما الأخوات فيدرسن في المدرسة المتوسطة زينب تدرس في السنة الأولى زينب تدرس في السنة الأولى وسلمى تدرس في السنة الثانية وسلمى تدرس في السنة الثانية وليلى تدرس في السنة الثالثة وليلى تدرس في السنة الثالثة في أي مدرسة تدرس أخواتك؟ في أي مدرسة تدرس أخواتك؟ يدرسن في مدرسة خالد بن الوليد للبنات بمكة يدرسنا في مدرسة خالد بن الوليد للبنات بمكة أين تسكنون أنتم؟ أين تسكنون أنتم؟ إخوتي يسكنون في مهاجع الجامعة إخوتي يسكنون في مهاجع الجامعة أما أنا فأسكن مع قريب لي أما أنا فأسكن مع قريب لي أمتزوج أنت يا عبد الله؟ أتمزوج أنت يا عبد الله أمتزوج أنت يا عبد الله أمتزوج أنت يا عبد الله لا لست بمتزوج لا لست بمتزوج ما عنوانك ما عنوانك هذه بطاقتي فيها عنواني هذه بطاقتي فيها عنواني أشكرك يا أخي أنا مسرور بلقائك أشكرك يا أخي أنا مسرور بلقائك أنا سأنزل في المحطة القادمة أنا سأنزل في المحطة القادمة في أمان الله في أمان الله وإلى اللقاء وإلى اللقاء السائق لفيصل السائق لفيصل هذا الباب للدخول يا أخي هذا الباب للدخول يا أخي النزول من هناك النزول من هناك نعم نأخذ راحة 15 دقيقة ثم نبدأ بعد ذلك Baik pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita rehat sejenak dan jangan kemana mana Tetap bersama kami dalam pelajaran bahasa Arab untuk pemula dan kita simak beberapa jeda berikut ini terlebih dahulu. نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار رجاء راديو دعوة على السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات aku membawamu sembilan bulan tidur, berdiri, makan dan bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu wahai anakku pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia engkau lahir engkau lahir engkau lahir bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu engkau lahir engkau lahir menetes air mata menetes air mata sirna keletihan dan kesedihan hilang semua sakit dan penderitaan bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkongan wa wassayna al-insana Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan yang ibu pinta kepadamu jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan dan ibu memohon kepadamu nak janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu anakku telah bungkuk punggung bergemetar tanganku karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu. Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia. Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi menopi. Abdullah, ha hiya ummuka tunadik. Ha hiya tunadik. ها هي تسترحم ها هي تستجدي عطفك عبد الله متى يلين قلبك أيسرك أن تدعو عليه ولكنها تخاف عليه وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون رجع راديو دعوة على السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma'bad. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali bersama Anda pada kesempatan malam ini dalam kajian bimbingan bahasa Arab untuk pemula dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kita telah membaca hiwar atau dialog yang terdapat dalam pelajaran ke-11 di halaman 74. Bagi Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami silahkan membuka kitab Dursulukoh. pada halaman 74 sampai dengan 76, Alhamdulillah kita sudah membaca dan menerjemahkan dialog yang terdapat dalam uh, pelajaran ini. Kembali kita lanjutkan kepada bab, uh, pelajaran atau tamarin yang selanjutnya kepada Ustaz Hamzah Falyatafaddal mashkura. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa ba'd. Uh, قرأنا الحوار في الحصة الأولى انتهينا من شرح معاني المفردات بل ترجمنا جميع الكلمات في الحوار آه الآن بعد الراحة سنقرأ بعد التمارين ثم آه نفتح المجال للمستمع Uh, sudah kita baca uh, dialog yang ada pada buku ini, pada pelajaran ke-11 ini, dan bahkan kita terjemahkan tadi seluruh kata-katanya. Eh, dan uh, pada kesempatan setelah istirahat ini kita akan baca beberapa latihan atau satu latihan saja. Setelah itu kita akan uh, buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah untuk uh, bertanya atau untuk sama-sama uh, membaca dan atau yang lainnya. Baik, kita masuk ke latihan yang pertama ikhwan. Latihan yang pertama ini uh, yakni yu'tabar as'ilatul isti'ab. Uh, latihan pertama ini uh, adalah Eh, soal-soal uh, yang terkait dengan dialog yang sudah kita baca tadi. Ini ingin mengukur uh, mada alistiab uh, berapa berapa jauh uh, atau berapa banyak Uh, pemahaman kita terhadap apa yang sudah kita baca tadi. Nah, ini ini ini ukurannya. Kalau kita bisa menjawab soal-soal uh, ini, ini bisa menjadi satu uh, ukuran bisa menjadi satu ukuran bahwa uh, antum paham dialog itu. Baik, kita baca ya, kawan. At-tamrin al-awwal. Ajib 'anil as'ilatil atiyah. Ma mana ajib 'anil as'ilatil atiyah? Jawab pertanyaan. Jawablah uh, soal-soal berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Uh, لو سمعت أستاذ ممكن تبدأ السؤال الأول تفضل نعم أقرأ الآن نعم نعم السؤال الأول في أي جامعة يدرس عبد الله نعم الجواب يدرس عبد الله في جامعة الرياض نعم يدرس عبد الله في جامعة الرياض صحيح ولا خطأ صحيح صحيح الحمد لله طيب آه، السؤال الثاني مباشرة آه، الأخ آه، أبو زهري تفضل طيب ثاني في أي كلية يدرس هو نعم يدرس عيسى عفوا الثاني نعم صحيح في أي كلية يدرس هو صح هذا السؤال الثاني هنا هو يدرس في كلية في كلية الهندسة هو هو أولا هو يعود إلى من؟ إلى عبد الله نعم هو di sini kembali ke Abdullah nah sekali lagi ajib terjem awalnya saja terjem awalnya في أي كلية يدرس هو di fakultas apa dia yaitu Abdullah belajar nah يدرس عبد الله في كلية الهندسة نعم Abdullah belajar di Fakultas Teknik. Fakultas Teknik, sahih. Nah. فضل الأستاذ ثلاثة السؤال الثالث في أي كلية يدرس عيسى نعم di fakultas apa Isa belajar نعم يدرس عيسى في كلية الطب يدرس عيسى في كلية الطب نعم صحيح Isa belajar di fakultas kedokteran ممتاز نعم أحسنت أربعة أربعة في أي كلية يدرس إبراهيم نعم di fakultas apa Ibrahim belajar نعم يدرس إبراهيم في كلية التجارة في كلية التجارة فاكولتاس إيكونومي صحيح أي. نعم خمسة واصل يا أستاذ من فضلك السؤال الخامس في أي كلية يدرس إسحاق نعم di fakultas apa Ishak belajar نعم يدرس إسحاق في كلية الآداب في كلية الآداب صحيح di إسحاق belajar di Fakultas Sastra ممتاز نعم ستة ستة في أي كلية يدرس إسماعيل نعم di fakultas apa Ismail belajar نعم يدرس إسماعيل في كلية العلوم في كلية العلوم ها؟ طيب نعم. أحسنت نعم سبعة السؤال السابع أين تدرس أخوات عبد الله نعم di mana belajar saudara-saudara perempuan Abdullah? Naam. Tadrusu akhawatu Abdul Abdullah fi madrasati Khalid bin Walid lil banat di Makkah. Naam, fi madrasati Khalid bin بن الوالد للبنات صحيح أحسنت الجواب كامل جدا نعم ثمانية ثمانية أين يسكن عبد الله نعم Di manakah Abdullah tinggal? Nah. Yaskunu Abdullah fi baiti qaribihi. قريبه في بيت قريب له في بيت قريب له نعم في بيت قريب له صحيح عبد الله tinggal di rumah kerabatnya نعم صحيح الأخير أستاذ من فضلك السؤال التاسع والأخير وأين يسكن إخوته نعم يسكن إخوته في مهاجع الجامعة نعم di mana saudara-saudaranya tinggal saudara lakinya tinggal di asrama fakultas di asrama universitas ممتاز ممتاز بارك الله فيكم طيب انتهينا من التمرين الأول آه، هل نف... نفتح م- المجال مباشرة أقرأ التمرين الثاني أولا Tanya awalan Ustaz. Taib, nah. Karena ayat yang kedua masih terkait dengan dialog, Nah. kita baca. Nah. التمرين الثاني صحيح ما يلي. صحيح eh, ما يلي. Koreksi apa yang berikut ini. Nah, perbaiki atau koreksi apa yang berikut ini. Berarti eh, semuanya salah. Semuanya Salah. salah. Antum diminta untuk eh, memperbaiki dan mengoreksi. Nah, نبدأ من الإخوة في استوديو تفضل يا أنت أنت أستاذ أو أبا عبد الله أولا Ustaz awalan. أستاذ تفضل نعم السؤال الأول لا يعرف عبد الله المهندس سلمان نعم الصحيح يعرف عبد الله المهندس سلمان نعم أ- أ- الذي- الصحيح هنا يعرف عبد الله المهندس سلمان صحيح نعم اثنان Isnan. Abdullah mutazawwijun. Nah. Abdullah sudah menikah. Nah. Khata. Khata. As-sahih Abdullah laisa bimutazawwijin. Naam, Abdullah laisa bimutazawwijin أو غير غير متزوج. صحيح أحسنت. ثلاثة. السؤال الثالث يدرس عبد الله في السنة الأولى. الصحيح يدرس عبد الله في السنة الثانية. نعم. أربعة Belum tarjim. أه، طيب. لا بس استمر أربعة نزل عبد الله من الحافلة قبل نزول فيصل عبد الله turun dari bis sebelum Faisal صحيح أو خطأ Sebelum turunnya Faisal. sebelum turunnya Faisal khata خطأ نعم الصحيح صحيح نزل عبد الله من الحافلة بعد نزول فيصل نعم بعد ليس قبله صحيح أحسنت بارك الله فيكم والآن نفتح المجال للمستمع تفضل Baik, untuk kesempatan berikutnya kami berikan kesempatan bagi para pendengar roja di mana saja Anda berada. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543 dan eh, Anda bisa menjawab pada tamrin yang pertama dan kedua, tafadhol atau Anda yang ingin bertanya secara langsung, kita berikan kesempatan di 0218236543. Silahkan. Iya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Abdul Waris. Pak Abdul Waris. Di, Jombang. di mana Pak? Di Jombang, Ustaz. Di Jombang. Jombang. Di Bintaro. Oh, Bintaro. Oh, Bintaro. <laughs> Kita pikir Jombang Jawa. <laughs> nah, Fatal ya Pak Abdul Waris. Eh, atau mau baca dialognya atau baca latihan? Baca dialog kemarin ya. Masya Allah. Fadal. Fadal ya Abdul Waris. Adar darsul Hadiah Asar. Nah. Pelajaran ke-11. Nah. Fil Di dalam di Nah. Al-ula. Al-awwal. Al-awwal. Nah. Assalamualaikum. Assani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Al-awwal. Masmuka ya akhi. Siapa namamu wahai saudaraku? Nah. Asani. Ismi Abdullah. Wa masmuka? Nama saya Abdullah. Dan siapa namamu? Nah. Al-awwal. Ismi Faisal. Atau libun anta ya Abdullah? اسمي فيصل مرة أخرى يا عبد الوارث Ismi Fais Faisalun. نعم Atau libun anta ya Abdullah? نعم Nama saya Faisal. Apakah kamu murid Ah, mahasiswa ya Abdullah? Nah. Abdullah, naam. Iya. Faisal. Aina tadrusu Langsung ya, saja, ya, tidak usah sebut namanya setelah itu. Nah. Hmm. Aina tadrusu ya akhi? Di mana kamu belajar wahai saudaraku? Nah. Adrusu di Jamiatir Riyadh. Saya belajar di Fakultas Riyadh. Baik, syukuran ah Abdul Waris. Jazakallah khair, cukup sampai situ dulu. Nah, ada yang mau tanyakan ah Abdul Waris? Hmm, Tidak. Ah, taib. Jazakallah khair. Barakallah fikum. Hmm, enggak deh, Ustaz. Taib, syukuran. Jazakallah khair. Hmm. Syukuran, akhi. Barakallah ah. fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Abdul Waris di Bintaro, Taib. Kita berikan kesempatan kedua bagi pendengar yang lain di belakang Abdul Waris. Silahkan di 021 8236543 dan kita berikan kesempatan yang luas bagi para pendengar roja untuk ikut berinteraktif dalam kajian kita. Taib, silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa Ummu di mana? Ummu Anisa di Bekasi. Okay. Oh, nah, Ummu Anisa, uh, eh, tafadhali. Silakan dilanjutkan. ya, uh, sahih. Nah. Abdullah ya Pak. Laan, langsung saja tidak perlu sebut namanya. Adrusu fi kulliyatil handasati. Nah, uh, sebelum itu Faisal Afwan, fi ayyi kulliyatin? Ayat. Ah, Fi ayyi kulliyatin tadrusu? Nah. Di fakultas apa engkau belajar? Sahih. Adrusu fi kulliyatil handasati. Nah. Sebentar Ustaz. Ya. Adrusu fi kulliyatil handasati. Nah. Saya belajar di Fakultas Teknik. Sahih. Fi ayyi sanatin tadrusu? Di tahun berapa engkau belajar? Nah. Adrusu fisanati saniyati. Nah. Saya belajar di tahun kedua. Nah. Ata'riful muhandisa Ata'riful muhandisa Salmana? Nah. Apakah apakah engkau mengenal? Sahih, mengenal. Apakah engkau mengenal Insinyur Salman? Nah. Taba'an. Huwa ustazi. Tentu saja dia guru dia guru saya. Nah. Wa aksanu mudarrisin fil kulliyati. Nah. Dia adalah guru yang baik di fakultas. Guru yang paling baik. Dia adalah guru yang paling baik di fakultas. Sahih. Man haula'il fitiatul lazina ma'aka? Dari man? Siapa mereka itu? Alladzina ma'aka? Man ilfit yaitu lazina ma'aka. Nah. Siapa mereka itu pemuda-pemuda yang bersamamu? Nah. Ka'annahum ikhwatuka. Mereka adalah seakan-akan saudara-saudaramu. Nah, sepertinya mereka Sepertinya mereka saudara-saudaramu. Nah. Naam, ya. Haula'i ikhwati. Ya, mereka saudara-saudaraku. Nah. Li arba'atu ikhwatin wasalasu akhwatin. Nah. Saya memiliki eh sahih. Saya memiliki empat saudara laki-laki. Nah. Dan tiga saudari perempuan. Sahih. Nah, Syukran uh, Mu Anisa. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Mu Anissa. Kita berikan kesempatan yang ketiga bagi pendengar yang lain. Tafadhol di belakang Abdul Waris dan Ummu Anisa di 0218236543. Tafadhol. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dengan Akursin di Cilincing. Masyaallah. Masya Allah. Nah, kaifa Akursin? Alhamdulillah Ustaz. Masyaallah. Fadal ya Akursin. Fadal, antum teruskan bacaannya. Baca Ustaz. Nah. Antum tahu batas akhirnya tadi? Lah, Ustaz. Lah, eh, halaman 75. Nah. Keras? Keras. Uh, antum mulai dari kalimat uh, aina yadrusuha ulai perkataan Faisal baris ketiga nah. Fadal Faisal aina yadrusuha ulai di mana mereka belajar nah amma ikhwati fakulluhum yadrusuna bil jamiati nah, sekali lagi ya persin amma ikhwati amma ikhwati ikhwati amma ikhwati fakulluhum yadrusuna bil jamiati. Nah. Adapun saudara-saudaraku semuanya belajar di universitas. Nah. Isa wa huwa akbar minni. Isa dia lebih besar dariku. Nah. Ia terusu fi kuliati tibi. Dia belajar di fakultas kedokteran. Sahih. Nah, Wa Ibrahimu yadrusu fi kulliyatit tijarah. Nah, dan Ibrahim belajar di Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi, sahih. Wa Ishaqu yadrusu fi kulliyatil adab. Nah. Dan Ishaq belajar di Fakultas Sastra. Sahih. Nah. Wa Ismailu yadrusu fi kulliyatil ulumi. Nah. Dan Ismail belajar di Fakultas Ilmu-ilmu. Nah. Wahaulai asalah satu asgharu minni. Nah. Dan mereka ketiganya lebih kecil dariku. Nah. Wa am akhwati wa am akhwatu tam akhwatu yadrusna fil madrasati al mutawassitati. Baik. Adapun saudara-saudara perempuanku, mereka belajar di sekolah SMP. Nah. Zainabu tadrusu fi ula wa Salma tadrusu fi saniyati nah. wa Laila tadrusu fi salisati nah. Zainab belajar di tingkat pertama hmm, atau tahun yang pertama. Nah. Dan Salma belajar di tahun kedua. Sahih. Dan Laila belajar di tahun ketiga. Mumtaz. Nah. Istamir? Fi أي madrasin tadrusu akhwatuka? Ah, Maraton akhra ya sekali lagi Fi أي madrasatin tadrusu akhwatuka? Mumtaz. Nah, di sekolah mana saudara-saudara perempuanmu belajar di sekolah mana saudara-saudara perempuanmu belajar sahih yadrusna fil madrasati Khalid ibn al-Walidi lil banati di Makkati. Sekali lagi bacanya ah, Ursin, yadrusna yadrusna fil madrasati fi Khalid... madrasati fi madrasati tanpa alif lam. Yadrusna fil madrasati Anak masih Khalid... dengar fil. Bukan fil, fi. Yadrusna fi madrasati Khalid bin Wal Khalid bin Walidi lil banati bi Makkah. Khalid bin Walidi. Khalid Khalid Khalid bin Walidi lil banati bi Makkah. Uh, antum ulang sekali lagi Khalid bin Walidnya saja. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Sahih. Nah, istamir. Ah, taib, syukron, cukup. Jazakallah khair, barakallah. Anda sudah cukup banyak yang baca. Nah, syukron ah kursin. Jazakallah khair, barakallah fikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada ah kursin. Baik, kita masih berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain di 0218236543. Tafadhol bagi Anda yang ingin ikut berpartisipasi dalam kajian kita, bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Taib, fadhol. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Ibu Masita. Di mana, Bu? Ibu Masita di Lenteng. Taip. Di Lenteng Agung, Ibu Masita. Iya. Nah, tafadhol Ibu Masita. Ya. Yang uh, tahu batasan akhirnya Ibu Masita? Insyaallah. Insyaallah, tafadhol. Eh. Dari kalimat dari Faisal. Aina taskununa antum? Aina taskununa antum? Nah di mana kamu tem di mana ya di mana kamu tinggal di mana kalian di mana kalian tinggal nah ikhwati yaskununa fi maha fi maha ja'il jami'ati fi maha ja'il fi maha ja'il jami'ati nah saudara-saudaraku tinggal Hmm, subhanallah. Allah terputus. Uh, koneksinya kurang ini. Saya mohon maaf kepada Umu Masita di Lenteng Agung, uh, koneksi teleponnya terputus. Mungkin Ibu bisa hubungi kembali. Silahkan di 0218236543. Lalu jasa jazakallah khair kita ucapkan atas partisipasinya. Tapi bagi pendengar yang lain silahkan di 0218236543. Dan bagi Anda yang ingin bertanya kita berikan kesempatan di layanan pesan singkat di 0819 tiga Dan jangan lupa sertakan nama dan alamat Anda. Tapi kita berikan kesempatan berikutnya. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dengan Abdul Wahid di Cikanjur. Baik. Kefaluk Abdul Wahid. الوحيد؟ Alhamdulillah. ما شاء الله. خيرا يا أستاذ. ما شاء الله. كيف حالك يا أستاذ؟ أنا بخير والحمد لله أيضا ما شاء الله بارك الله فيكم فض- فضل يا أخ عبد الوحيد Eh, sampai mana tadi Ustaz? Eh, antum mulai dari kalimat Abdullah ikhwati yaskununa Eh, nah Ikhwati yaskununa fi mahajiil jami'ati. nah Eh, saudara-saudaraku tinggal Eh, Abdul Wahid radio antum dimatikan saja ada feedback Ah ya, Ustaz. Ya Ustaz Tafadhal Nah Saudara-saudara saya tinggal di asrama Asrama kampus Nah mumtaz Amma ana Fa'askunu ma'akori billi Nah Sedangkan saya tinggal bersama kerabat saya Sahih Nah Amutazawijun anta ya Abdullah Nah Apakah kamu sudah menikah ya Abdullah? Nah La, lastu bintu la lastu mutazawijin. Nah. Eh, uh, tidak, belum, saya belum menikah. Masya Allah, nah. Ma unwanuk, ma unwanuka. Nah. Di mana alamatmu? Nah. Hadhihi bitoko, bitokoti. Nah. Fiha unwani. Nah. Ini kartu nama saya. Nah. Di dalamnya ada alamatnya. Sahih. Nah. Istamir, teruskan sampai akhir. Ashkuruka ya akhi Ana masrurun bidikoik nah. bidikoik Uh, eh, saya bersyukur kepadamu saudaraku. Nah, saya berterima kasih saya kepada. Berterima kasih uh, kepadamu ya saudaraku. Nah. Saya sangat senang ber dengan pertemuan ini. Masya Allah. Ana sa'anzilu fil mahottotil fi mahottotil kotimah. Nah. Saya akan turun di halte berikutnya. Muntaz. Nah di terminal. Al-Mahatta di sini artinya terminal. Oh, nah. terminal ya. Saya akan turun di terminal berikutnya. Nah. Fi amanillah. Wa fi amanillah. Semoga tetap aman dalam lindungan Allah. Sahih, masya Allah. Wa idan liko dan sampai jumpa. Sahih, masya Allah. Astaik li, li Faisal. Nah. Uh, pengemudi kepada Faisal. Nah. Hadal bab lidduhul ya akhi ini pintu untuk masuk wahai saudaraku. Nah. An-nuzul min hunaka. Nah. Sedangkan untuk turun di sana. Sahih. Atau dari dari sana. Nah. Dari sana. Baik. Syukran uh, eh, Akh Abdul Wahid. Ada pertanyaan Akh Abdul Wahid? Eh, sementara belum. Eh, baik. Syukran Akh Abdul Wahid. Masyaallah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali. Taib. Untuk berikutnya kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Baik. Bagi para pendengar roja yang ingin bertanya silahkan melalui pesan singkat di 0819896543. Dan pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. fikum. Fikum warahmatullah. Baik. Ada pertanyaan dari Joharudin di Ciang sana, Pak Joharudin di Ciang sana, halan wa Apa perbedaan fi'ayyi dengan bi'ayyi, Ustaz? bi oh, ah, dan fi'ayyi. Sekolah. Eh, sebatas pengetahuan kita tidak ada perbedaan antara dengan fi dengan bi Uh, eh, tapi kadang bisa berbeda tergantung uh, pertanyaannya. Uh, contoh begini. Uh, ketika antum bertanya misalnya fi ayyi madrasatin tadrus misalnya dengan kalimat yang kita baca tadi fi ayyi madrasatin tadrus maka di sini maksudnya di sekolah mana ya. Di sekolah mana kamu belajar? Tapi ketika kita berikan contoh lain, misalnya biayi, uh, eh, misalnya biayi sayyaratin atau biayi markabin tadhabu ilal madrasah atau biayi uh, eh, biayi markabin uh, eh, tadhabu ilal madrasah dengan kendaraan apa kamu berangkat ke sekolah. Nah, di sini artinya dengan, dengan apa? Kalau tadi di mana, di sekolah mana, kalau kalau biayi dengan dengan apa. Nah, jadi tergantung daripada uh, kalimat yang dimasukkan setelah uh, fi atau setelah uh, bi Nah, itu nanti akan membedakan antara dua uh, kata tersebut. Allah. Tapi kadang fi bisa juga menggantikan bi. Nah, fi, seperti bi Makkah ini maksudnya bi Makkah fi Makkah maksudnya. Nah, bi bisa juga berarti fi. Nah, Allah alam bisawab. Baik. Demikian Pak Joharudin. Dan kita angkat pertanyaan yang kedua dari Hafsa di Cilangsi Hijau. Di Cilangsi Hijau mau bertanya makna dari mistaratun Ustaz. Kemudian ada beberapa mafrodat Nah, mistaratun. Nah, mistaratun penggaris. Nah. Kemudian ajalatun, <clears throat> ajalatun. Ajalah uh, roda. Ghaliyatun. Sepertinya ah, ini bertanya tentang mufradat di, di jilid yang pertama nah, seperti ini. Nah. Uh, ghaliyatun, eh, ghaliyatun mahal. Enggak, tarik kalimat lagi tadi? Ghaliyatun. Ghaliyatun. Oh, ghaliyat sahih, mahal. Nah. Rakhisatun. Rakhisatun kebalikan daripada ghaliyah. Baik, tiga lagi. Murah. Barqiyatun. Barqiyah, uh, barqiyah ini uh, artinya uh, telegram. Eh, telegram, sahih. Nah. Surat kilat gitu ya. Surat kilat, nah, sahih. Nah. Syaqiqun. Syaqiqun. Nah, saudara kandung. Tep. Terakhir ahmarun ahmar warna merah. Okay. Siapa tadi yang bertanya? Uh, eh, Ukhti Hafsah di Cilangsi. Hah? Cilangsi hijau. Nah, mungkin bisa di-download di di website Rodoja yang berkaitan dengan masalah itu. Nah, Allah a'lam. Baik. Pertanyaan berikutnya dari umukurnya di Cipinang Cempedak. Makna dari ulum apa? Um, al-ulum uh, misalnya ma'malul ulum. Ma'mal Al-Ulum. ma'malum artinya laboratorium IPA. Di sini maksudnya laboratorium IPA untuk fisika, untuk kimia, bisa juga untuk matematika dan yang lainnya. Maka kalau di sini kuliahul ulum eh, Fakultas MIPA. Fakultas MIPA mungkin sahih, Fakultas MIPA. Dan ini dari Umu Nah, Penny ini ya di Ya, nah, Ibu Umu Penny membuka apa uh, uh, membuka ini tadi membuka jawaban alhamdulillah. Baik, jazakallah khair. Apa, apa uh, Fakultas MIPA itu apa ini? Singkatannya? matematika dan IPA. Oh, sahih. Nah. Baik, jazakallah khair. Kita angkat selanjutnya uh, untuk dua pertanyaan terakhir mungkin ya. Berkenaan dengan kajian atau privat apa kursus bahasa Arab yang dibimbing selain di Roja Ustaz mungkin ada tempat-tempat khusus pengajaran formal. Nah, yang mengajar yang bertanya perempuan apa laki-laki? Ikhwan. Ikhwan, mungkin antum uh, di takhasus Masjid Al Barakah kalau antum bisa dan besok kalau tidak salah terakhir pendaftaran nih. Ujian masuk. Oh, ujian masuk besoknya. Nah, mungkin tempat lain uh, kalau ana belum. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita akan akan kita pikirkan kita akan buka di satu tempat insya Allah. Dan satu pertanyaan terakhir yang cukup uh, banyak kayaknya berkenan dengan makna atau pengertian secara tafsir terperinci berkenan dengan arti mudhari' apakah hanya sebatas apa sekarang atau yang akan datang atau mungkin ada pembahasan khusus dalam permasalahan ini. Nah, untuk mudhari uh, al-mudhari uh, dia berarti kata kerja yang menunjukkan uh, yang pertama bisa menunjukkan arti sekarang, sekarang dilakukan. Bisa juga berarti uh, yang akan dilakukan atau bisa jadi yang dilakukan terus-menerus secara rutin. Terus-menerus uh, eh, sejak uh, eh, uh, eh, rutin. Dan uh, ketika dia berbicara dengan uh, satu fi'il mudhari misalnya itu bukan berarti lantas uh, baru dimulai tadi ketika dia bicara. Bisa jadi dia menceritakan sesuatu yang memang sudah rutin sejak dulu misalnya contoh Adhabu ilal ma'ahadi fis sa'atis sabi'ati. Adhabu ilal ma'ahadi Fisa'atis sabi'ati Ketika saya mengatakan adhabu ilal ma'ahad Saya pergi ke ma'ahad fisa'atis sabi'ah Pada jam 7 Ini artinya uh, Dia lakukan terus menerus Baik uh, sebelum uh, dia mengucapkan kalimat tersebut Artinya bisa jadi dia menceritakan sesuatu yang sudah rutin dilakukan tujuh tahun ini misalnya. Hmm setelah enam tahun ini atau sejak beberapa lama dia dia terus menerus pergi ke mahat pasti jam tujuh. nah itu maksud daripada film mudore yang disebutkan dalam kalimat tersebut artinya eh, akan eh, atau sedang dilakukan atau terus menerus eh, dan tidak ada kelaziman baru saja dimulai ketika dia mengatakan perkataan itu tidak nah bisa jadi waktunya sudah dimulai semenjak dia sebelum mengatakan perkataan seperti itu nah ini makna fil motor dan kemudian kita akan bahas pada waktunya insyaallah pembahasan khusus masalah ini. Baik, ya mudah-mudahan yang bertanya bisa memahami dari penjelasan uh, Ustaz Hamzah berkenaan dengan makna ini dan insyaallah <coughs> untuk lebih jelasnya pada babnya akan kita bahas secara terperinci dan mungkin ini pertanyaan terakhir yang bisa kita angkat pada kesempatan malam ini dan sebagai penutup Ustaz. <coughs> Nah, Uh, baru saja kita mulai uh, pembelajaran yang ke-11 Eh, kita ingatkan kembali kita nanti eh, mengusahakan setiap eh, uh, 10 pelajaran atau 10 bab <coughs> kita akan mengadakan semacam latihan atau ulangan. Nah, sehingga dari sekarang kita aktifkan kembali murojaah uh, antum yang apa namanya yang penuh dengan kesibukan tolong diberikan waktu untuk mengulang pelajaran bahasa Arab ini karena kita ingin ada ada hasil yang di, di, diharapkan, kita ingin ada hasil yang terlihat. Maka sudah kita sampaikan sejak awal kita memulai pembelajaran bahasa Arab ini, kita minta adanya peran aktif kita semua. Uh, dan diantaranya diantara peran aktif yang kita minta di sini eh, antum mengulang-ulang pelajaran di rumah sehingga kosakata uh, dan mufrodat yang sudah kita bahas sebelumnya begitu pula kaidah-kaidah yang sudah kita bahas sebelumnya dengan merojaah dengan mengulang-ulang pelajaran antum akan tetap ingat dan terus Eh, menjadi bekal antum untuk uh, belajar uh, di bab-bab berikutnya. Nah, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Jika benar maka datang dari Allah Subhanahu wa taala dan jika salah maka datang dari syaitan dan dari saya. Dan saya memohon ampunan kepada Allah atas segala kesalahan. Eh, kita tutup subhanallahi hamdik syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Demikian kajian kita pada kesempatan malam ini Kami mengucapkan jazakallah khair wa barakallah Kepada Ustaz Hamzah Abbas yang meluangkan waktunya Untuk hadir pada kesempatan malam ini Untuk membimbing dan memberikan uh, pelajarannya pada pelajaran Durusul Lughah Arabiyah li ghairi biha dan bagi Anda yang bertanya perihal kitab ini Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 3661 atau di 714 39823 masih tersedia buku cetakan kedua dari kitab Durusul Lughah Arabiyah anda juga bisa dapatkan secara langsung di studio Radio Roja di Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Dan Anda juga bisa mendownloadnya secara gratis di website kita dengan alamat radioroja.com. Semoga bisa bermanfaat dan insya Allah kita sambung kembali pada kesempatan yang akan datang. Jasa khair atas kebersamaan dan partisipasinya.